atas sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala menghidupkan kita di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan juga mematikan kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mengingat tentang besarnya dan luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jal atas hambanya kaum mukminin. Kita meyakini min asma'ihi ar-Rahman ar-Rahim. Kita meyakini di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dan nama Allah Jalla wa'ala semuanya adalah husna. Nama-nama Allah semuanya husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maha indah. Yakni semua nama-nama Allah itu mesti mengandung sifat yang maha sempurna dan tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Maha indah. Bukan sekedar nama namun mengandung sifat. Semua nama-nama Allah dalla ala sifatin. Menunjukkan sifat atau awsaf atau sifat-sifat yang maha sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Semua nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa min asma'ihi Asy-Syakur. Dan di antara nama Allah adalah Asy-Syakur atau Asy-Syakir. Di mana nama ini tidak dan bukan sekedar nama saja. Namun mengandung sifat syukur Allah Subhanahu wa taala yashkuru ibadah. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri hambanya. Membalas amalan kebaikan hambanya dengan balasan yang berlipat. Sampai amalan yang sekecil apapun ya mesti Allah akan memberikan apa? balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Padang siapa yang melakukan kebaikan walaupun satu dzarrah mesti dia akan ada melihat. Iya. Tiga nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syakur atau Asy-Syakir ya. Mari kita merenungkan nama-nama ini yang diantara asar asar dari nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa taala membalas amalan kebaikan hambanya. Tidak tidaklah ada amalan hamba yang sedikit kecuali akan Allah beri ada balasan. Dan setiap amalan kebaikan Allah akan lipat gandakan amalan kebaikan itu. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Saya akan bacakan salah satu ucapan dari ulama kita Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah dalam mukaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani salah satu kitab akidah ahli sunnah di mana di antara di antara pembahasan yang beliau sebutkan ya, kata beliau wa anna Allah subhanahu wa ta'ala dha'afa liibadihi almu'minin alhasanat wa safaha lahum bittaubati an kaba'iri sayyi'at wa ghafara lahum as-saghaira bijtinabil kaba'ir wa ja'ala man lam yatub minal kaba'ir saghiran sa'iran ila masyiatih Qala jalla wa ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini termasuk masalah i'tiqad, keyakinan yang wajib kita yakini. Dan ini diantara asar dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan sifat syukurnya Allah Jalla wa'ala. Beliau mengatakan, Wa anallaha dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa'afa li ibadihil mu'minin. Allah melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi yang dilipat gandakan pahalanya ya orang-orang yang beriman. Ya. Karena pada asalnya yang diterima amalannya orang-orang yang ada beriman, hanya orang-orang yang beriman. Amal kufar adapun orang-orang kafir tidak diterima min asli sejak asalnya saja tidak diterima wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habaan mansura orang-orang kafir amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Jalla wa ala. Yang diterima adalah amalannya orang-orang yang beriman dan bukan hanya sekedar diterima tetapi dha'afa al-ajr. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa? Pahala. Al-hasanat. Naam. Dan ini banyak di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita baca beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan fadlullah. Keutamaan Allah atas hambanya yang beriman. Dengan dilipat gandakannya amalan Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Al-Baqarah, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini. Masalul ladhina yunfiquna amwalahum perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Ikhlas lillah dan di jalan Allah yakni muwafiqan di sunnatir Rasul Alayhi salatu wassalam. Sesuai dengan sunnah mana? Rasul. Ya, kalau diinfakkan bukan di atas sunnah, bukan bisa billah. Seperti untuk jihad fisabilillah, untuk tausiatul masjid, membangun masjid, ila akhirnya masyru' amalan-amalan khairi, amalan-amalan kebaikan. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salihabbatin ibarat seorang menanam sebiji benih, satu biji benih sedikit. Kama salihabbatin Ambatat sab'a sanabil dari satu biji itu menumbuhkan tujuh tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masing-masing tangkai mengeluarkan seratus butir. yakni dari satu menjadi tujuh ratus. Allah. Allah lipat gandakan menjadi tujuh ratus. Dan ternyata tujuh ratus itu pun bukan batasan. Allah tidak membatasi, hanya sampai tujuh ratus saja. Dengan dalil lanjutan ayat ini. Wallahu yudha'ifu liman yasha' dan Allah Subhanahu wa taala yudha'ifu melipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Jalla wa ala zat yang maha luas kasih sayangnya, rahmatnya, zat yang maha berilmu. Iya. Sehingga jangan heran ketika sahabat berinfak meskipun sedikit tidak bisa dikalahkan oleh infak orang yang selain apa? Sahabat, minat tabi'in. Apalagi sesudah mereka. Dan kalau dilihat lipatannya ini lebih dari 700. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku kata Nabi Ali Shallallahu alaihi wasallam. Fawalladzi nafs biyadi, Fawalladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya salah satu di antara kalian menginfakkan harta sebesar gunung Uhud. Itu emas semuanya, emas sebesar gunung Uhud. Itu tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat yang hanya satu mud milul kafain. Dua telapak tangan yang ditangkupkan. Isinya bukan emas, isinya gandum, isinya korma, bukan emas. Bahkan separuhnya yang mereka keluarkan tidak bisa dikalahkan dengan infak orang-orang sesudahnya walaupun emas sebesar gunung Uhud. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ini termasuk diantara asar dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan syukurnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, atas amalan hambanya orang-orang yang beriman. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan satu kebaikan falahu ashru amsalha untuk dia sepuluh kali lipatnya ini yang paling sedikit Allah lipatkan ganjaran bagi seorang hamba. Namun kalau itu perbuatan jelek, Allah tidak melipatkannya. Wa man dan barang siapa yang melakukan satu kejelekan, fala tidak dibalasi oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah, illa mislaha, kecuali sebatas, sebanding dengan kejelekannya itu. Satu kejelekan ditulis satu kejelekan. Tapi satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat 700 kali lipat ila ab'afin katsirah sampai kepada lipatan-lipatan berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimainu rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana? Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? yakni menginfakkan hartanya. Yuqridullaha qardan hasana. Apakah diberi balasan satu saja? Ternyata tidak. Kata Allah Jalla wa'ala, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضْعَافًا كَثِيرًا Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan amalan kebaikan itu adha'afan kathirah dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Tidak dibatasi oleh Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari wa fi Sahih Al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabi alaihi salatu wassalam فيما azza عن ربه عز وجل أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى السبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Allahu akbar. Dalam hadis qudsi Nabi alaihi salatu Wasallam meriwayatkan dari Allah Rabbul Alamin, Inna Allah katabal hasanat. Allah Subhanahu Wa Taala mencatat hasanat semua kebaikan wasayiat dan kejelekan. Tidak ada yang luput ucapan, perbuatan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan-ucapan dicatat, perbuatan-perbuatan dicatat. Naam. Kemudian disebutkan tentang bagaimana dicatatnya amalan itu. Kata Allah Jalla wa'ala, Faman hamma bihasanah. Barang siapa yang memiliki ham, keinginan, azam, baru keinginan terbersit berbuat kebaikan. Ya, saya ingin bangun masjid. Saya ingin apa namanya memberikan nasihat kepada anak itu. Saya ingin ngajari anak itu alif, ba, ta. Saya ingin ngajak tetangga saya untuk ikut sholat di masjid. Baru ham. Keinginan Falam ya'malha, namun ternyata dia tidak jadi melaksanakannya. Asbab, mungkin ada sebab-sebab. Ternyata itu dicatat oleh Allah satu kebaikan. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Dicatat satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha. Tetapi kalau keinginan itu kemudian dilanjutkan dengan beramal, dia ya, amalkan. bahallahu lahu indahu asra hasanat. Dicatat di sisi Allah 10 kebaikan, minimal 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati wi'fin sampai 700 kali lipat. Dan itu bukan batasan. Dilanjutkan ila ab'afin katsirah sampai lipatan-lipatan yang sangat banyak hanya Allah saja yang tahu. Nah, betul-betul semuanya kembali kepada fadlullah. Di sini kita tidak boleh ujub dengan amalan kita, ikhwatil kirah. Mungkin kita beramal, ya, banyak. Saudara kita kelihatannya sedikit. Tetapi yang sedikit itu mungkin bisa jadi di sisi Allah lebih banyak pahalanya dari yang kita lakukan. Apalagi kalau kemudian kita terjatuh pada ujub, mu'jab nafsi, wah saya bisa beramal seperti ini, saya bisa beramal seperti itu. Nah, Taib berusaha untuk kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala amalan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sangat rugi orang-orang yang menghinakan para sahabat, menjelekkan para sahabat. Ya meremehkan amalan sahabat dalam keadaan amalan mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini kalau amalan kebaikan dilakukan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat ila al-afin katsira. Wa man hamma bisayyi'atin. Barang siapa yang punya keinginan untuk berbuat jelek, keinginan dan subhanallah kita ini manusia yang kadang muncul itu, ingin ini, ingin itu. Yang jelek-jelek. Nah, dan di situ ada malaikat yang di samping ada korin dari kalangan jin yang mengajak kejelekan, di situ ada korin dari kalangan malaikat yang mengajak kepada kebaikan. Kalau kemudian bisikan-bisikan kejelekan itu dia tinggalkan, falam ya'malha. Dia tidak lakukan. Dengan dia tidak melakukan itu, mengurungkan niatnya, kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Dicatat di sisi Allah satu kebaikan sempurna. Ketika dia meninggalkan apa yang dia apa namanya inginkan berupa kejelekan. Fa in huwa hamma Fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Namun kalau kemudian dia melakukan kejelekan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sayyi'ah wahidah. Satu kejelekan saja. Tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ini semuanya ya min asari rahmatillah wa termasuk di antara asar dari rahmat Allah dan juga syukurnya kepada hambanya disebutkan dalam hadis yang ma'ruf yang masyhur kisah tentang seorang wanita bagaya min bagaya Bani Israel pelacur Bani Israel berjalan di tengah terik matahari haus yang demikian sangat ya, didapatkan sumur fawajadat bi'ran fanazalat fasyaribat minhu turun ke dalam sumur tadi dia minum ketika dia keluar dari bi'r fawajadat kalban yalhas yakulus yakulus sara minal atos dia mendapatkan seekor anjing yang berkeliling di sekitar sumur tadi. Tadinya tidak ada. Menjilat-jilat tanah di sekitar sumur tadi. Minal atos. Karena kehausan yang sangat. Maka wanita ini bergumam. Sungguh. Dia telah mendapatkan kehausan yang luar biasa. Sebagaimana saya tadi haus. Maka dia turun lagi. Dia lepas sandalnya. Sepatunya. Dan dia isi sepatunya itu dengan air. Dan dia naik ke atas. Seingat saya dalam sebagian riwayat dia gigit dengan mulutnya. Nah, karena tangannya untuk naik. Ala kulihal dia naik ke atas, dia ambil, eh, dia bawa sepatunya itu yang berisi air, diberikan air itu kepada apa? anjing yang kehausan. Di akhir hadis dikatakan, ya, eh, fasyakarallahu laha laha. Allah Subhanahu wa taala syakarallaha mensyukuri wanita ini. Faghafarallaha dan Allah mengampuninya. Jadi nama Allah Asy-Syakur bukan sekedar nama, tetapi Allah Yashkur. Wa min sifatihi asy-syukur. Di antara sifat Allah ada azza wa jalla adalah mada? asy Nah, tidak terbayang ikhwatil kiram, amalan yang seperti ini. Tapi ketika dilakukan mukhlishan lillah ya, mengharapkan pahala Allah Jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada wanita ini. Baik. Wa min fadlillahi wa ihsanihi anna al-'abda idza kana ya'malu a'malan salihan fasaghalahu anha maradun au yusnam saghalahu anha maradun au safarun kataballahu lahu fi hali safarihi wa maradihi mislama kutiba lahu fi hali sihhatihi wa iqamatihi di sallallahu alaihi wasallam idza maridal abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha rawahul bukhari rahimahullah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini di antara asar rahmat Allah dan syukurnya Allah Jalla wa ala. Ya. Demikian besarnya fadlullah sampai seorang yang sakit dan seorang yang safar ternyata amalan-amalan kebaikan yang biasa dilakukan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim tetap dicatat oleh Allah Jalla wa ala. Nah, seperti dalam sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam, "Ida maridul abdu au safara." Jika seorang hamba sakit, ya, orang yang sakit banyak amalan dia tidak bisa lakukan. Ya, apalagi sampai koma. Ya, koma apa yang akan diamalkan? Tidak ada. Ya. Baik. Kalau titik bagaimana Pak? Kalau titik sudah selesai. Ya. Dan itu pun ternyata masih bisa mengalir amalan, subhanallah. Orang masih sakit, Koma oh, masih. Ya. idamari maridul abdu seorang hamba ketika sakit au safar atau dia safar, musafir juga demikian, banyak amalan yang dia tinggalkan. Ya. Antri tiket, ya. Kemudian ngantri masuk kendaraan, ya. Begitu di kendaraan berjam-jam, ya. Walaupun pesawat, namanya pesawat sudah capek. Tidur, bisa beramal. Tidak bisa beramal. Seperti ketika dia sedang nada mukim. Namun ternyata di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kutibalahu dicatat untuknya mislu sama tidak dikurangi sedikit pun sama seperti dia beramal mukiman sohiha dalam keadaan mukim dan sehat bacaan Qurannya dicatat Sholat-sholat sunnahnya dicatat. Majelis taklim yang dia hadiri dicatat. Sholat Jumatnya dicatat. Nah, Apabila itu. Jadi jangan khawatir ketika di masa seperti ini. Ya, pandemi. Kita banyak hal yang mungkin tidak bisa melakukan. Ya. Sesuai dengan yang apa namanya di dikendaki oleh syariat ini. Ada saat dulu kita tidak sholat Idul Fitr, ada saat kita dulu sholat di rumah, sampai kemudian ada izin ya, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penguasa kita. Ya. Kita belum bisa sholat sempurna dengan merapatkan kaki-kaki kita. Tapi ini semuanya ya kita lakukan karena kondisi yang seperti ini. Maka insya Allah Taala semuanya akan disadat. dalam keadaan seperti dalam keadaan normal. Mukiman sohiha. Idza maribal abdu jika seorang hamba sakit atau safar atau dia safar kutibalahu mislu ma'kana atau mislu ma'kana ya'malu muqiman sahiha seperti dia dulu mengamalkan dalam keadaan mukim dan juga mada sahih. Subhanallah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sampai seorang hamba pun meninggal muslim, muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya masih memberikan kesempatan bagi hamba ini terus mendapatkan pahala di alam barzakh Wa hadha min fadlillah wa rahmatih Termasuk rahmat Allah, kasih sayangnya, ya, syukurnya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Idza matal insan qata'a amaluh. Jika seorang manusia itu mati, ya, qata'a amaluh. Amalannya semuanya apa? Terputus. Illa min salas, kecuali tiga. Sadaqatin jariyah sodakoh jariah ya. au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang diambil manfaatnya awaladin salihin yad'ulah atau anak soleh yang senantiasa mendoakan apa orang tuanya Naam. Ini termasuk asar dari eh, rahmat Allah Jalla wa'ala seorang hamba mati namun amalannya masih mengalir. Sodakotin tinjaria, sodakoh jaria. Nah, ilmu yang bermanfaat. Atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Taib. Wabil munasabah. Dan mungkin sesuai juga untuk kita ingatkan di sini. Kita diberi oleh Allah Jalla wa'ala nikmat yang besar. Dengan adanya markas ahli sunnati wal jamaah untuk kita bisa beramal mendapatkan tiga-tiganya ini sodakoh jariah sodakoh jariah banyak bisa dilakukan di ma'ahid ahli sunnati wal jamaah meja bisa dibeli untuk santri, untuk tular, ya, bangunan, ya dibangun. Ya. Tidak ada nilainya apa yang kita keluarkan jika dibandingkan dengan apa yang akan Allah beri kepada kita berupa pahala yang besar. Ya. Dan apa yang kita berikan pun itu bukan punya kita sesungguhnya. Punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberi, kita tidak bisa berbuat. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, sehingga setiap akhir sholat kita diperintahkan untuk mengucapkan doa yang menunjukkan betapa lemahnya kita. Allahumma la mani alima atait, wa la mu'tiya lima mana't, wa la yang dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani alima atait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri. Dan tidak bisa ada yang memberi apa yang engkau halangi. Ya. Saya bisa memiliki harta karena engkau beri ya Allah. Kalau engkau tidak memberi, tidak mungkin saya memilikinya. Kalau engkau menghalangi, tidak mungkin saya bisa mendapatkannya. Betul-betul itu semuanya dari Allah Azza wa Jal. Allah memberi kepada kita, kemudian kita mengeluarkan itu juga fadlun min Allah, kemudian setelah kita keluarkan ternyata Allah lipat gandakan pahalanya. Bukan hanya ketika kita hidup ba'dal mama. Sesudah mati. Sodakotin jariah. Oh ilmin yang bih. Atau ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak kita bisa berbuat. Di ma'ahid. Anak kecil belum bisa wudhu, ajari wudhu. Anak kecil belum bisa membaca alif, ba, ta, ajari alif, ba, ta. Ya Mungkin kita termasuk orang yang paling bodoh dibanding yang lain. Ngaji juga baru. Ya. Tapi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kecil diajak ayo lah ke pondok. Ya. Ternyata anak ini cerdas. Ya. Dikasih modal, diajari saya hanya bisa alif ba ta, ajari alif ba ta, hanya bisa ngajari tiga itu karena kita paling bodoh memang. Ya. Juga baru belajar. Namun ternyata anak ini kemudian ya mengerti ilmu dengan sebab kita, memiliki semangat dengan sebab kita. Jadi orang yang alim ya, jadi orang yang bermanfaat. Orang tidak menyadari ternyata kita ini diberi oleh Allah pahala besar dalam keadaan kita tidak sadar. Ilmu yuntafa'u bih. Au waladin salihin yad'ulah atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah dan nusus yang seperti ini ya sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala annallaha subhanahu wa taala dha'afa li ibadihi al-mu'minin al-hasanat. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan untuk hamba-hamba yang beriman hasanat, kebaikan-kebaikan. Nah, berapa menit taklim? Eh, nah, ini dibatasi dua menit. <laughs> Baik. Eh, demikian diantara asar rahmat Allah azza wa jalla. li li ibadihil mu'minin al hasanat. Allah lipat gandakan amalan kebaikan. Baik, min asari rahmatillah di antara asar rahmat Allah dan itu adalah fadlullah ya orang yang berbuat dosa orang yang berbuat dosa ya. Allah Subhanahu wa taala ampuni dengan taubat kalau itu dosa-dosa besar wasafaha lahum bitaubati an kabair sayyiat dosa-dosa besar ya hatta syirik billah azza jalla termasuk syirik kepada Allah jalla wa ala ya akan Allah ampuni dengan taubat syirku billah wa qatlun nafas nah membunuh jiwa ya. wa akl mal al yatim memakan harta anak yatim nah aklu riba memakan riba ila akhirnya dari kabair dzunub dari dosa-dosa besar Allah jalla wa ala ya ampuni dengan taubat dan betapa sering orang bertanya, bahkan mungkin diri kita punya masa lalu. Subhanallah, masing-masing kita punya masa lalu. Kadair barangkali. Waliyahubillah, jangan ceritakan. Masa lalu sudah. Dulu saya pemakan riba, dulu saya bermain riba, jangan diceritakan. Masa lalu. Kot yakok zina, mungkin terjatuh pada zina, waliyahubillah. Dan seterusnya. Nah, atau mungkin sabus sahabah mencela sahabat min kabair dzunub Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa itu bitaubat dengan taubat nah wahada min fadlillah dan ini termasuk di antara keutamaan Allah Jalla wa ala kita tidak pernah lupa kisah pembunuh 100 jiwa dari Bani Israel yang dikisahkan oleh Rasul alaihi salatu Allah ampuni. Allah ampuni. Ini kalau dosa besar, ya, diampuni dengan nada dengan taubat. Harus dengan taubat. Kata itu dunub. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Adapun saghair wa ghafara lahumus saghair bitsinabil kabair. Adapun dosa-dosa kecil ya, di antara rahmat Allah Azza wa Jal, dengan seorang meninggalkan dosa besar, Allah ampuni. Atau dengan seorang melakukan kebaikan, seperti sholawatul hams, sholat lima waktu, ya, atau wudhu. Amalan-amalan yang itu akan menghapuskan nada dosa, sayiat. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha dengan taubat yang nasuha ini dalil bahwasanya taubat itu menghapuskan ada Al-dzunub, kabair. Dan sogair juga demikian. Naam. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah Jalla waala Rabb kalian akan menghapuskan sayyiat kejelekan-kejelekan kalian, kabair wasagair. Baik itu dosa-dosa besar atau dosa-dosa mana? kecil. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya anhar sungai-sungai. Kalau ulama berkata para ulama ketika menjelaskan taubah an nasuha apa itu taubat an-nasuha? Taubat an-nasuha adalah taubat yang terkumpul padanya apa? Syurut. Salasa. Tiga syarat. Syaratul awal, syarat yang pertama adalah an yuqli'a anidhanbi. Bi an yatrukahu wa yabta'id anhu. Seorang menghentikan perbuatan dosanya. Dia cabut perbuatan dosanya. Biasa jual uang, riba, lang ya. langsung tinggal itu. Namanya taubat. klik, Bukan kemudian nanti nunggu dulu nanti. Kita harus cari persiapan ini untuk hidup saya. Nanti. Saya lanjutkan dulu barang setahun dua tahun. Nanti sudah dapat kerjaan baru saya tinggalkan. Bukan taubat nasuh. Tinggalkan itu tinggalkan. Yukli'ani dzanbi bi an yatrukahu wa yabta'id anhu. Kemudian yang kedua, yandam, menyesali apa yang dia lakukan dari amalan kejelekan yang telah lalu. Kemudian syarat yang ketiga adalah berazam untuk tidak apa? Tidak mengulanginya. Kemudian ditambah satu syarat, idza kana dzanbu yata'allaqu bi huquqil adamiyyin, jika dosa yang dia lakukan itu berkaitan dengan hak-hak Adam, ya, hak-hak Bani Adam, ya, maka ditambah satu syarat. Allah, ila ma taqaddama syartun wahid. Ditambah satu syarat. Ditambah satu syarat. Yaitu mengembalikan hak. Mengembalikan apa? Hak. Naam. Kalau harta kita kembalikan harta. Iya. Ya. repotnya kalau bukan harta. Harta pun kadang kita repot. Nah, saking banyak yang diambil bingung. Ya. Kadang nggak tahu juga siapa yang diambil. Karena pekerjaannya copet kan nggak tahu ya. ya. Ini yang dicopet siapa, alamatnya di mana. Gimana cara mengembalikannya? Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kalau kita ketahui, kita kembalikan. Kita kembalikan. Waduh kalau saya kembalikan nanti dimarahi. Nah, oh tadi kok sing nyolong ayam biar nih kayak tambah ribut ya kan. Jadi ya kalau kira-kira malah jadi ribut ya, ya ngirim paket jago saja <laughs> dikirim. Ya. ya, ada tip orang atau apa minta maaf atau dibayar uang dan seterusnya. Nah, ini uang atau yang semisalnya. Ala kulihat ya bagaimana sampai itu hak kepada apa namanya kepada orang. Kalau dia tidak ketahui siapa yang yang memiliki, banyak bertobat kepada Allah. Wa yuksir berbanyak sedekah. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau hak adami itu adalah ghibah yang dia lakukan. Ghibah. Nah, maka dia meminta kemubahannya, kehalalannya. Nah, Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya. Eh, ini yang terkait dengan hak ya, Bani Adam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada membiarkannya. Nah. Dan di akhir majelis kita ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah marilah kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, ya, nikmat Islam, dan kaum muslimin diberkahi oleh Allah Azza Wajal, Amalan kebaikannya dilipat gandakan. Kemudian Allah membuka pintu taubatnya. Semoga Allah Jalla ala memberikan kepada kita kemudahan di sisa-sisa umur kita ini untuk memperbanyak amal soleh. Mukhlisan lillah, ikhlas karena Allah Jalla ala Kemudian juga muwafiqan li sunnati Rasul alaihi salatu wassalam dan memudahkan kita untuk meninggalkan sayiat ya. Dan mohon ampun kepada Allah bertobat dengan taubatan nasuha. Ini barangkali sedikit faedah yang bisa kita ingat kembali sesuatu yang ma'ruf namun eh, zikra tanfa'ul mu'minin semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته